Masih melanjutkan pembahasan tentang zikru idhami khilqati al-malaikah. Penyebutan tentang besarnya penciptaan malaikat. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala wa qawluhu dzu mirratin dalam surat An-Najm ayat yang ke-6 aidu khalqin hasanin wa bahain wa sinain aw wasanain wa quwwatin syadidah qala ma'nahu ibnu abbas radhiyallahu anhuma wa qala ghairuhu dhu mirratin ay dhu quwwatin firman Allah subhanahu wa ta'ala dhu mirratin maknanya adalah yang memiliki bentuk fisik yang bagus serta yang dibentuk penciptaan yang bagus dan memiliki kemuliaan dan kebesaran serta kekuatan yang besar. Makna ini diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala ghairuhu dhu mirratin ay dhu quwwatin. Sebagian yang lain dari para ulama mengatakan bahwa makna Zumirratin adalah zu yang punya kekuatan. Wa qala ta'ala fi sifatihi dan Allah berfirman tentang sifat Jibril Innahu laqawlu rasulin karim zi quwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin. Dalam surat At-Takwir ayat 19 sampai 21 yang artinya atau terjemahannya sesungguhnya dia atau sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, maksudnya Jibril, yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arus, ia punya kedudukan yang mulia, ia ditaati dan dipercaya. Ai maknanya adalah makna ayat tadi lahu quwatun wa ba'sun syadid. Dia memiliki kekuatan yang besar Walahu lahu makanatun wa manzilatun 'aliyatun rafi'atun 'inda dzil 'arsyil majid. Dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemilik arsy yang mulia. Muta'in samma amin. Ay muta'in fil mala'il a'la ia ditaati di sisi para malaikat yang tinggi yang ada di langit. Amin di amanatin azimatin. Punya sifat amanah yang besar. Walihada kana huwa safiru bainallahi wa baina rusulihi. Oleh karena itu Jibril menjadi duta antara Allah dengan Rasulnya. Menjadi utusan, penyampai wahyu. Tayyib ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan apa yang kita baca tadi. Qauluhu ta'ala allamahu syadidul quwa yang mengajari Muhammad adalah syadidul quwa yang memiliki kekuatan yang besar. Wa qauluhu dzu mirratin La budda anna bainahuma farqan. Mesti harus ada perbedaan antara dua kalimat ini. Fal mirrah ghairul quwwah. Sehingga al-mirrah itu maknanya bukanlah kekuatan karena sudah ada kalimat syadidul quwa yang memiliki kekuatan yang besar. Wal mirrah maka makna al mirrah adalah hiya al hayatul hasanah penampilan yang bagus. Ini yani bentuk yang bagus. Kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah setelah kita menyebutkan ayat dalam surat At-Takwir tadi dengan penjelasan maknanya dari penulis ini adalah sifat-sifat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka firman Allah innahu laqawlu rasulin karim. Di dalamnya terdapat sifat Jibril dengan Al-Karam. Ada pensifatan malaikat Jibril dengan sifat Al-Karam. Sifat kemuliaan. Wa wasfuhu bir risalah Demikian pula sifat ar-risalah. Maka dia adalah rasul. Utusan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengutusnya kepada siapa yang dikehendaki kepada para rasul dari kalangan Bani Adam untuk menyampaikan wahyu. Jadi Jibril itu rasul Allah untuk menyampaikan wahyu kepada rasul dari kalangan manusia. Sehingga Jibril adalah wasitah, perantara antara Allah dengan Rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan wahyu. Maka tentunya ini adalah pujian untuk Jibril. Oleh karena itu Allah berfirman tentangnya karim. Thumma qala dhi quwwatin. Kemudian Allah katakan dhi quwwatin Fawasafahu ta'ala bil Allah mensifatinya dengan al quwah yang memiliki kekuatan besar dan sudah kita sebutkan sebelumnya bagaimana gambaran kekuatan Jibril alaihi salam ketika mengangkat tujuh kota yang didiami kaum Nabi Lut dengan semua yang ada di atasnya dari bangunannya dan penduduknya. Kemudian dibalik طيب Thumma wasafahu بما هو a'la. Kemudian disifati lagi dengan sifat yang lebih tinggi. فقال inda ذي العرش بعلو makanah. Inda ذي العرش di sisi pemilik aras, ia memiliki kedudukan yang tinggi. قريب من minallah. Ia dekat dengan Allah. Thumma قال kemudian Allah mengatakan makin. Ailahu مكانة عظيمة punya kedudukan dan posisi yang mulia, yang agung. Lalu Allah katakan muta'in, ditaati. Ai tuti'uhu al-malaikatu. Jibril itu ditaati oleh para malaikat. Jadi Jibril adalah pemimpin para malaikat. Kemudian Allah katakan sama wahia isim isyarah. Sama Faqauluhu ta'ala thamma ay fis sama. Maksudnya di langit. Muta'in dia ditaati, thamma di langit, amin. Fawasafahu ta'ala bil amanah. Allah mensifati Jibril dengan sifat amanah. Maka intinya barakallahu fikum ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ini adalah sifat-sifat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad yang beliau menerima wahyu dari Jibril. Allah katakan, Wama sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian itu seorang yang gila. Karena mereka mensifatinya dengan al-junun. Dengan kegilaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat al-junun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala kemudian Allah katakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ay ra'a Muhammadun Jibril ala khilqatihi allati khalaqahu Allah 'alaiha bil ufuq. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya ya melihatnya di ufuq wadzalika fi batha Makkah di Makkah ketika terjadi menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Batha ini semacam saluran air yang luas berpasir dan berkerikil. Ketika menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesempitan dan kesulitan dari orang kafir Makkah dari Quraisy, fasami'a asautan min fauqi ra'sihi maka Rasulullah mendengar suara dari atas kepala beliau. Farafa'a tarafahu ila sama kemudian beliau memandang ke arah langit faidha huwa jibril bainas sama'i wal ar lahu sittu mi'ati jinah ternyata jibril berada di antara langit dan bumi ia memiliki enam ratus sayap sebagaimana hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Qala ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya di ufuk yang terang. Naam, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang kikir atau orang yang enggan untuk menerangkan yang gaib. Ma hadzal rasul bidhanin 'alal ghaib kata Syekh. Rasul ini yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang kikir terhadap yang gaib maksudnya ma huwa bimuttaham 'alal akhbar allati yukhbiruha 'anillah Azza wa Jalla. Beliau bukan seorang yang tertuduh terhadap berita-berita yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa sadiqun alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau seorang yang jujur. Artinya segala yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim dan Al-Qur'an bukanlah ucapan syaitanir rajim karena syayatin itu tidak bisa mendekati wahyu. Mereka akan terbakar. Tidak sanggup untuk mencuri berita dari wahyu. Qala ta'ala wa ma tanazzalat bihi syayatinu ya'ni bil Qur'an. Syaitan tidak akan turun membawa berita Al-Quran. Wama bagi lahum dan tidak pantas bagi mereka. Innahum anis sam'i ma'zulun. Mereka dari as-sama' untuk mencuri dengar wahyu lama'zulun fahum mub'aduna yurjamuna bisyuhub. Mereka dijauhkan dan dilempar dengan Eh, panah-panah api sehingga mereka tidak bisa mendekati wahyu. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun? Kemana kalian hendak pergi? Laisa lakum tariqul litakdzibi hadzal rasul. Maksudnya fa aina tadhhabun? yakni kalian ini tidak tidak punya jalan untuk mendustakan Rasul wahadil Quran dan tidak punya jalan untuk mendustakan Al-Quran setelah sifat-sifat yang agung tersebut disebutkan. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itulah sifat Jibril dan beberapa sifat yang disebutkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya kita berpindah kepada hadis yang ke-57. Topik hadis ini adalah zikru sifati khilqati Jibril. Penyebutan tentang sifat penciptaan Jibril. Masih tentang seputar sifat penciptaan malaikat Jibril. Yang sebelumnya judulnya tentang malaikat secara umum yang disebutkan pula di sana Jibril. Kata beliau rahimahullah, Wa qad kana ya'ti ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifatin muta'addidah. Wa qad ra'ahu ala sifatihi allati khalaqahu Allah 'alaiha marrataini wa lahu 600 jinahin rawa dhalika al-Bukhari an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab rahimahullah sungguh Jibril datang kepada Rasulullah dengan beberapa bentuk, beberapa sifat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihatnya pada sifat aslinya, pada wujud aslinya maksudnya. Jadi sifat itu wujud. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ia padanya dalam sifat aslinya, Rasulullah melihat sebanyak dua kali. Ia memiliki 600 sayap. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak dua kali. Sekali di Makkah ketika ia mengangkat kepalanya yang tadi sudah kita sebutkan barusan. Wa fil marrati tsaniyah lailatal mi'raj. Pada kali yang kedua adalah pada malam perjalanan al-mi'raj. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra dan sungguh ia telah melihatnya pada waktu yang lain inda sidratil muntaha di sisi sidratu al muntaha ay laila urija bihi di malam ketika Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah. Wa amma fi baqiyatil ahwal faqad kana ya'ti ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi suratil bashar. Adapun pada kesempatan-kesempatan yang lain maka ia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia, dalam rupa manusia dan dilihat disaksikan oleh sahabat. Mereka menyangka bahwa ini adalah manusia. Karena kalau wujud aslinya, mereka tidak sanggup untuk melihat Jibril dalam wujud aslinya. Mereka tidak akan sanggup untuk melihatnya. Maka ia pun datang dalam wujud seorang lelaki seperti yang disebutkan dalam hadis Umar yang dikenal dengan hadis Jibril. Yang Alhamdulillah kita juga sudah pernah mempelajari bersama sampai selesai syarah hadis Jibril. Yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Di mana Beliau mengatakan Umar bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد Kami pernah berada di sisi Rasulullah pada satu hari. Ketika muncul seorang lelaki dengan pakaian yang amat putih, rambut yang amat hitam. Tidak nampak padanya bekas perjalanan safar, namun tidak ada seorang pun yang tahu atau di antara kami yang tahu tentang dia yang mengenalnya. Hada Jibril. Ini adalah Jibril alaihi salam. Makanya di akhir hadis Rasulullah bertanya, "Atadruna manisail? Tahukah kalian siapa yang tadi bertanya itu? Mereka mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." ia adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajari agama agama kalian. Taib hadis yang berikutnya yang ke-58 kata al imamul mujaddid rahimahullah wa rawal Imam Ahmad an Abdullah qala Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu sittu mi'ati jinahin. Kullu jinahin minha saddal ufuq. Yasqutu min janahihi min at-tahawil wad-dur wal-yaqut mallahu bihi alimun. Isnaduhu qawiyyun. al Ahmad meriwayatkan dari Abdullah. Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya ia memiliki 600 sayap. Masing-masing dari sayapnya itu memenuhi ufuk. Berjatuhan dari sayapnya mutiara dan yakut. Allah yang lebih tahu tentangnya. Allah yang maha tahu tentangnya. Hadis ini juga diriwayatkan Bukhari Muslim serta An-Nasai rahimahumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan penulis masih memaparkan dan menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keagungan penciptaan Jibril. Yang menunjukkan keagungan penciptaan malaikat Jibril alaihi salam. Dan yang juga menguatkan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sudah kita paparkan, di antara yang menguatkannya pula adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal arja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji milik Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan para malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap dua dan tiga dan empat dan Allah menambahkan pada cipta ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kata Syekh Salih Al-Fauzan, Dallatil ayatu ala annal ma'anna lil malaikati ajnihatan wa annaha katsiratun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu punya sayap-sayap dan bahwa sayapnya banyak. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Kemudian Allah katakan, Yazidu fil khalqi ma yasha. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang ia kehendaki. Artinya, ada yang memiliki sayap lebih dari itu, bahkan sebagaimana yang disebutkan Jibril memiliki sayap hingga 600. Hingga 600 sayap. Kemudian berikutnya, sifatu siyabi Jibril. Sifat pakaian Jibril. Hadis ke-59 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل fi hullatin khadra wa qad mala'a ma bainas sama'i wal ar. Rawahu Muslim. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril menggunakan pakaian hijau. Melihat Jibril pada pakaian berwarna hijau dan ia memenuhi antara langit dan bumi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masih kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda raaitu Jibrila munhabitan qad mala'a ma bainal khafiqain alaihi thiyabu sundusin mu'allaqun bihal lu'lu' wal yaqut. Kata Rasulullah, aku melihat Jibril turun dan ia memenuhi antara dua ufuk. Ia memiliki pakaian sutra halus bergantungan pada pakaiannya mutiara dan permata. Rawahu Abu Syekh. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Walib ibn Jarir an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Jibrailu Abdullah wa Mikail Ubaidullah wa kullu ismin fihi il fahuwa Abdullah. Dan diriwayatkan Imam Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata Jibrail artinya Abdullah wa Mikail Ubaidullah. Jadi tasghirnya Ubaidullah setiap nama yang di dalamnya ada il, maka artinya adalah Abdullah. Taib. Kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan, "Wahada dalilun akhar." Ini adalah dalil yang lain. Ala 'idhami khilqati Jibril. Tentang besarnya penciptaan Jibril dan agungnya penciptaannya dan bahwasanya penampilannya amat indah. Ia membentangkan sayap-sayapnya dengan pakaian berwarna hijau yang indah. Kemudian kata Al-Imamul Mujaddid rahimahullah, "Walahu an Aliin an Ali bin Al-Husain mithlihi." Wa zada Israfil Abdurrahman. Dan juga diriwayatkan dari Ali ibn al-Husain semisal yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di mana beliau menambahkan wa Israfil, Israfil adalah artinya Abdurrahman. Jadi Jibrail, Abdullah, Mikail, Ubaidullah, Israfil, Abdurrahman. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Jibril afdalul malaika hadis ke-63 di sini 63 Eh, nah, berarti yang duanya itu riwayatnya itu mestinya setelah 59 60 61 62. Tayyib. Hadis yang ke-63 وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل Al-Imam Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Maukah aku kabarkan kepada kalian malaikat yang paling utama yang paling afdal Jibrail. Namun hadis ini barakallahu fikum secara sanad adalah hadis yang maudhu. Namun eh, secara makna sebagaimana sudah banyak berlalu kita sudah mengetahui bahwasanya Jibrail atau Jibril salam adalah afdalu al-malaikah, malaikat yang paling afdal, sadat al-malaikah pemimpin-pemimpin dari para malaikat muta'in sama amin ia ditaati oleh para malaikat yang ada di yang ada di langit Allahu taala a'lam bisawab yang bisa kita baca dalam kesempatan ini semoga bermanfaat dan memberikan asar atau pengaruh dan dampak positif kepada kita, keimanan kita kepada para malaikat. Demikian pula kepada amalan kita kita tahu bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang mengemban tugas-tugas dari Allah termasuk mengawasi setiap gerak-gerik kita yang semoga semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.